طيب بسم الله الرحمن الرحيم حنف الله أعزني وسلم الله جميعا InsyaAllah kita lanjutkan dari kita Terakhir telah kita sebutkan Tentang masalah Terapi Perbuatan hibah Tak kala ada perasaan gak enak atau untuk menjaga persahabatan maka dia harus biasanya ikut nimbrung untuk berbuat ghibah maka cara terapinya telah disebutkan oleh mu'alif kemarin apa terapinya kemarin Ya Tuhan, Abdul Wahab. Memikirkan aib-aibnya sendiri. Taib. Jadi biasa ya rasa nggak enak ketika mau meninggalkan majelis dengan dari temannya lagi meng, lagi menceritakan tentang si fulan, si Alan, dia mengingkari nggak enak. Atau memotong pembicaraan juga nggak enak. Mau meninggalkan juga nggak enak. Biasanya ikut andil untuk berbicara. Ini demi menjaga keharmonisan hubungan antar teman. Maka terapi yang tepat di sini adalah beliau telah menyebutkan ketahuilah bahwasanya Allah murka yang kepada orang yang dia mencari yakni mencari keridoan makhluk dengan cara berhadapan dengan kemarahan Allah taala, kemurkaan Allah taala. Ini. Ini yang perlu diingat. Jadi satu sisi kita mencari keridoan manusia. Menjaga keharmonisan biar akrab persahabatan. Ini. Maka ingat pula juga ya harus diingat jangan sampai lupa bahwasanya itu akan berhadapan dengan kemurkaan Allah taala. Dia memilih keriduan manusia tapi ternyata menyampingkan kemarahan Allah. Nah, ini. Ini dana terapinya. Walhasil secara global ya ketika terjadi sesuatu dalam kemaksiatan-kemaksiatan terapi secara umum adalah demikian. Ini mengingat kemurkaan Allah Taala ketika yani berbuat satu kemaksiatan apakah terkait dengan yakni ghibah atau terkait dengan maksiat-maksiat yang lainnya. pencuriankah atau mungkin berduaankah dengan apa lawan jenisnya dan sebagainya. Maka harus ingat atas yakni kemurkaan Allah taala enam yang ia akan hadapi ketika melanggarnya. Kemudian faslun bab berikutnya Waqad tahsulul hibatu bil qalbi wa dzalika bil muslimin. Pasal berikutnya adalah tentang yakni terwujudnya sebuah hibah dengan hati. Dasarnya pertama dengan hati. Yakni adanya seudon terhadap kaum muslimin. Ini ini awal-awal. Yang sebelumnya ya terwujudnya hibah atau motivasi pendorong seorang muslim berbuat hibah telah kita sebutkan kemarin ada empat poin. Yang pertama adalah melampiaskan suatu kemarahan. Yang kedua adalah mengangkat dirinya derajatnya di kedudukan yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah karena satu hasad. Dan nah, ini, ini akan muncul perbuatan hibah. Dan yang lainnya, ya ini bersumber karena seudon. Nah ini, pertama kali. Karena seudon, baru muncul ya pembicaraan tentang masalah yakni teman-teman kita. Wa dhannau ma tarak ma tarakunu ilaihi nafsu wayamilu ilail qalbu dan don ya berprasangka ini adalah sesuatu yang memang digemari oleh sebuah jiwa dan juga hati condong kepadanya ini don prasangka apakah prasangka baik ataukah prasangka buruk ini ada sesuatu yang memang jiwa ya itu menggemarinya, senang. Ketika melihat orang begini, wah ini potongannya jahat, maka muncul ya seudon. Ketika mungkin potongannya begini, begini, begini, mungkin muncul ya. Jadi prasangkanya adalah kebaikan. Ini sudah yakni tabiat ya pembawaan sebuah jiwa atau hatinya namakan menilai demikian. Falaisalaka an bil muslim syarron. Maka tidaklah atas kalian nam tidak diperkenankan untuk kalian kita semuanya untuk yakni tadunna bil muslim syarron prasangka yang jelek terhadap kaum muslimin Nah ini. Ini kita ya. Illa idza kasafa amrun la yahtamilu ta'wil. Kecuali apabila memang tersingkap suatu perkara, ya perkara yang terbuka siapa dia? Enam untuk kita berpasangka jelek dan gak ada tawil-tawil yang lain kecuali memang dia begitu orangnya. Nah, maka di sini diperbolehkan untuk suudon berprasangka jelek. Jadi ya, falasalaka tidak pantas bagi kalian kita semuanya untuk suudon awalnya. Karena memang satu firman Allah Taala istanibu katsiran minad inna ismun. Sewilah oleh kalian wahai orang-orang yang beriman yang ini kebanyakan dari berprasangka jelek. Karena sebagian prasangka itu adalah suatu perbuatan yang dosa. Nah ini, ini seudon. Dan para mufassirun, nah mereka menafsirkan yang dimuakan di sini adalah yakni don, ya prasangka jelek terhadap orang-orang yang baik. Nah, orang-orang yang sudah bagus akhlaknya. Yang sudah enam, yakni orang amanah, orang yang takwa, orang yang baik-baik saja. Nah ini. Inna ba'dad doni ismun. Sesungguhnya prasangka nam jelek pada mereka orang-orang yang sudah terkenal kebaikannya, orang-orang yang sudah terkenal amanahnya, yang terkenal ya ahlul khair. Kemudian seutun kepadanya, ya inilah yang dibawa inna ba'daduni ismun. Perbuatan dosa. Nah, karena memang sebagian ya kalau memang dia terungkap sebagai orang yang fasik, ya orang yang jahat, orang yang ahlul maasi. Nah, di sini diperbolehkan untuk seudon terhadapnya. Nah, untuk seudon terhadapnya. Mungkin tak kala ya sebagaimana contoh dia seorang yang memang terkenal pencuri. Terkenal sebagai peminum Homer ahlul ma'asi al-fusak, ya fasik. Banyak fasikannya, banyak perbuatan maksiat ia lakukan. Kalau ada dia mesti hilang, ada barangnya ada yang hilang di antara kita-kita. Masuk kamar, hilang. Ada si A, dia memang terkenal orangnya pencuri. Ma'ruf di tengah-tengah mereka. Nah, maka tak kala orang ini masuk ke satu tempat dan sudah terkenal dia biasanya mencuri, maka orang-orang yang tahu, orang-orang yang di situ di kamar mungkin ada bawa HP, mungkin bawa uang dan sebagainya, emas, maka dia harus apa? Apa husnudon? Tidak. Nah, perintah Nabi kita Muhammad SAW adalah ihtarisu minan nas bisuddon. Hadis Anas bin Malik, rawu Bihaki wa Tabrani. Nah, yakni bersikaplah hati-hati oleh kalian dari manusia mereka seperti ini dengan cara suudon dengan cara yakni berprasangka yang jelek coba ini bimbingan beliau kalau memang dia orangnya ma'ruf ada indikasi dia seorang jahat kebiasaan seperti ini seperti ini maka bimbingan beliau enam adalah hati-hati waspada dengan cara Seudon kemudian kita simpan harta kita baik-baik jangan kemudian teledor enam jangan kemudian kita husnudon kemudian santai-santai saja punya emas ditaruh sembarangan punya uang punya dompet dan sebagainya ditaruh sembarangan lah ini kesempatan bagi sang mencuri tersebut untuk mengambilnya ini maka ini yang diarahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam masalah tersebut. Jadi illa ita kasafa amr kecuali nama apabila memang tersingkap perkaranya orang tersebut nggak ada takwilnya, nggak ada pemalingan yang lainnya, memang kecuali dia seperti itu keadaannya, maka diperbolehkan untuk suudzon. Nah, fa in ahbaraka bidzalika adlun dan maka jika yang mengabarkan kepada kalian tentang perkara tersebut, dia seorang yang adil. Apa seluruh dia apa orang jahat? Nam hati-hati dari perbuatannya. Simpan harta kalian hati-hati, jangan sampai lengah. Nah ini orangnya adil yang mengabarkan demikian kepada kalian. Famala qalbuka illa tasdiqihi. Hatimu nam yakin atas kebenarannya. Nam condong pada kebenarannya apa yang ia kabarkan betul-betul benar maka kunta ma'duron maka kalian enggak ada yang yang tidak terhalang Nam annaka law kadzabtahu kunta qad asata dunna bil mukhbir kalau sesungguhnya kalian seandainya kalian mendustakan berita tersebut berarti kalian ada seudon kepada pembawa berita tersebut. Nah ini. Jadi kalau memang orangnya sudah ya adil, orang yang takwa, orang yang ahlaknya bagus, mengabarkan demikian demikian demikian. Nah ini. Jadi kita nggak ada apa peluang untuk menolaknya. Untuk yakni membantah untuk meninggalkan berita tersebut. Dan seandainya engkau menjustakan berita tersebut, maka berarti engkau seudon pada pembawa berita tersebut. Fala yambahi an tuhsinadon. Maka tidak pantas bagi kalian namun untuk berprasangka yang baik ketika melihat satu sisi demikian demikian demikian saja tanpa ada yakni korinah korinahnya biwahidin dengan satu orang watu uh biahor satu sisi lain kemudian kau berprasangka yang jelek tanpa melihat korina korinahnya yang bawa ke sana. Nah, ini. Jadi berprasangka yang baik enam yakni semata-mata atau juga seudon semata-mata itu enggak baik. Bal yang bahi an tabhas bahkan yang pantas adalah sepantasnya dia untuk mencarinya. Artinya ketika ada berita yang demikian mengabarkan demikian demikian demikian maka seyogianya sepantasnya kita untuk yakni menelusuri benarkah berita tersebut nah ataukah hal yang bainahuma ada wahas wahasat, ataukah adakah di antara keduanya nah antara pembawa berita dan juga yang diberitakan ada suatu permusuhan dan rasa hasad nah ini ini yang harus dicermati fatatarraku tuhmatu hina idin bisa bidalik. Maka ketika itu ketika sudah ditimbang-timbang ya dicari apa dibahas kenapa demikian demikian dia berkata demikian didasari ditan, apa didasari dengan hasad atau permusuhan sudah jelas ya keadaannya maka tuhmah ya tuduhan-tuduhan berjalan di atasnya ketika itu dengan sebab yang ada yang disebutkan tadi. Jadi ketika ada ya berita-berita demikian dan pas ya ternyata ini didasari dengan adanya rasa hasad misalnya atau permusuhan. Nah, ini si fulan mengabarkan demikian demikian demikian tentang si B ya si A atau si A mengabarkan kepada si B tentang C. C itu demikian, demikian, demikian, demikian. Nah ini. Nah si B ini keadaannya nggak tahu. Maka dia harus membahasnya, menelusuri. Apa sih kok dia bilang seperti ini, seperti ini, seperti ini? Apa ya ini dasarnya? Apakah ada rasa hasad, semata-mata rasa hasad, atau karena ada suatu permusuhan? Nah, kala memang oh ternyata orangnya hasad. Ya orangnya seperti ini keadaannya orang yang hasad. Nah, baru bisa dihukumi. Nah, baru dia bisa bertindak bagaimana keadaannya si B ini untuk bertindak. Wa mata khatarallaka khatirsu. Maka kapan saja ya, yang terbetik, terlintas kepada kalian yang betikan-betikan jahat kepada kaum muslimin maka fayam bahis pantasnya dia untuk antazida fi muraatihi dia untuk menambah muraah ini menambah apa ini yakni penjagaannya artinya dia waspada ini watad'u lahu bil khair dan engkau hendaklah berdoa kepadanya untuk suatu kebaikan ini ketika ia terlintas kepada kita ya ini mungkin seudon ya, benar beritanya. Maka sikap kita bukan kemudian ya ini menyebarkan kepada yang lainnya tapi kita harus menambah kewaspadaan. Jangan sampai mulut kita kemudian ikut-ikutan menyebarkan ke orang lain. Justru malah berdoa kepadanya doa suatu kebaikan. Fa'inna dalika karena yang demikian itu sesungguhnya adalah yahidu syaiton sikap yang dilakukan demikian karena itu adalah akan membuat yakni meredam syaiton. Nah, akan ini menahan syaiton dari kalian untuk berbuat kemaksiatan berikutnya. Dan biasanya orang kalau mendengar berita-berita yang jelek dan itu benar, maka biasanya akan disebarkan cepat untuk berkembang. Lah, kita jangan demikian. Kita justru malah mendoakan kebaikan dan kita akan bertindak waspada karena ini tindakan yang bagus untuk mengekang syaitan, dia akan yakni bertindak untuk begini, begini, begini dan seterusnya akan menyebarkan berita tersebut. Nah Ini. Layul ki ilaika khatirasu. Maka Syaitan tidak akan bisa melemparkan kepada kalian yakni apa? seudon-seudon. Ketika bisa kita bisa waspada kemudian mendoakan kebaikan kepada orang tersebut. Hifatan min min istiholika bidu'a wal bura'ah apa hifah hifah tersembunyi ya ini yani, melalaikan lalai dari kesibukan engkau dengan doa dan waspada diri. <clears throat> Jadi maksudnya adalah ketika apa memang beritanya benar ya ternyata memang dia orangnya seperti ini seperti ini maka sikap kita nah bukannya kemudian menambah masalah menyebarkan berita tersebut tidak tapi justru malah sikap kita adalah waspada mendoakan kebaikan. Kenapa demikian? Untuk mengekang seton, untuk menghalangi, untuk menahan seton dari perbuatannya yang semakin jahat. Sehingga seton tidak akan bisa melemparkan kepada kalian iya ini suatu sudon-sudon. Nah, yang mana ini akan melalaikan dari kesibukan kalian untuk berdoa kepadanya dan waspada dari perbuatan tersebut. Dan nah, ini, ini sikap seorang muslim yang baik. Mafhum ya ikhwan, ungkapan beliau mu'alif. Karena kalau kita misalnya ya sibuk ya ini menyebarkan beritanya kejahatan tersebut, kita nggak sempat mendoakan kebaikan, kita nggak sempat untuk waspada ya bagaimana mau waspada mulut kita? Kita ngomong terus, nerotos terus mulutnya sehingga sudah nggak ada rimnya. Tapi ketika sikap kita adalah hati-hati waspada, kemudian mendoakan kebaikan, ini terhindar dari terhindar dari rasa lalai dia untuk mendoakan kebaikan dari waspada akan terhindar. Nah ini. <clears throat> Dan perlu diketahui dalam perkara masalah seperti ini tentang masalah don don ya sebagian para ulama membagi ada empat poin tentang don ada empat ya pembagian don ada yang yang hukumnya haram ada yang hukumnya ini wajib ada yang hukumnya sunnah ada yang hukumnya mubah ini disebutkan oleh Syekh Abdullah Abdurrahman Al-Basam. Yang pertama haram, ya, prasangka ini. Prasangka yang jahat ini haram. Ya, ini haram kepada Allah taala. Suudon kepada Allah taala. Suudon pada orang-orang yang dohirnya adalahnya betul-betul masyhur. Orang yang takwa, orang yang adil di antara kaum muslimin. Maka kita seudon kepada mereka hukumnya adalah haram. Dosa kita melakukannya. Seudon kepada Allah Ta'ala. Dengan apa yang Allah takdirkan terhadap makhluknya. Nah Allah enggak adil misalnya. Kenapa keluarga saya harus begini mengalami musibah seperti ini sedangkan si fulan tidak? Nah, ini ini prasangka yang jelek kepada Allah Taala terhadap suatu tentang takdir. Ini hukumnya haram. Dengan manusia juga demikian, orang yang terkenal adalahnya, terkenal ketakwaannya, kesuhutannya, ternyata dia seudon kepadanya. Ini, ini tidak diperkenankan. Sehingga dalam ayatnya, Inna badadoni ismun. Ini yang pertama, hukumnya haram untuk seudon. Yang kedua adalah wajib. Ada yang wajib hukumnya untuk berprasangka. Enam, yang baik itu prasangka baik terhadap Allah Ta'ala. Nah ini, apa yang Allah takdirkan semuanya. Apakah yang jelek, yang baik itu semuanya dengan hikmah. Dengan ada manfaatnya dibalik semua itu. Bahkan musibah-musibah yang besar. ya Mungkin ada tsunami yang besar di Aceh. Itu semuanya hikmahnya, ada manfaatnya. Kita harus husnudon terhadap apa yang Allah takdirkan. Yang ketiga, mandub, sunnah. Nah, untuk berprasangka baik. Kita sunnah husnudon pada mereka. Kepada siapa? Yaitu kepada orang-orang yang yakni dohirohu adalah orang yang adil, orang yang betul-betul memang adil. Dia bukan orang yang dolim, dia orang yang takwa, orang yang ahlaknya bagus. Maka kita disunahkan untuk husnudon. Dan yang keempat adalah mubah. berpasangka yang jahat. Hukumnya diperbolehkan kepada orang-orang yang ahlul ma'asi, orang-orang yang fusak, terkenal kefasikannya. Nah, diperbolehkan tidak tidak masuk pada ayat inna badadoni ismun. Gak masuk pada ayat tersebut. Taib. Demikian ini yang dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam dalam kitab beliau. Taib ilahuna alam bisawab. Tafadhalu, hafizakumullah.